Ada hadis yang mengatakan jika datang orang soleh untuk melamar tapi ia menolaknya maka akan datang fitnah kepada orang tersebut. Memang betul, betul. Idza ja'akum man tardona dinahu faqbalu wa illa takun fitnatun wa fasadun. Kalau ada orang yang engkau ridho tentang agamanya, hei anak gadis, para perawan, wanita-wanita solehah, jika datang kepadamu orang yang engkau ridho urusan agamanya, melamarmu, terimalah. Jika tidak kau terima maka akan terjadi fitnah besar untukmu dan akan sebab kerusakan. Orang soleh, lah kalau orang nggak soleh wajib kau tolak. Orang soleh, orang baik, orang benar, tidak ada tanda-tanda nggak baik. Kalau ada tanda-tanda nggak baik ya jangan. Atau anda ragu dia belum soleh. Orang jelas menurutmu soleh, Sebab apa? Kalau orang, seorang wanita menolak orang soleh, itu hatinya yang kotor. Orang soleh kok ditolak? Semua rindu orang soleh. Eh ada orang soleh, kok ditolak? Nah itu. Jadi hadis begitu. Jadi kalau ada orang soleh, yang datang kepadamu, soleh itu maknanya apa? Bukan ganteng. Bukan pakai mobil, bukan. Soleh itu terbukti. Terbukti Anda pernah mendengar dia baik dengan ibunya. Baik dengan bapaknya baik dengan saudaranya, hubungan dengan orang baik, sholatnya masya Allah, jaga matanya terjaga. Jelalatan saja sudah nggak soleh, apalagi SMS duluan bilang soleh, ya nggak soleh. Belum apa apa bilang aku padamu sayang sayang, ya soleh apanya, toleh. Ya. Nah. Jadi kalau kita jago mentor donati naufak baluhe para bapak, para wali, kalau ada orang soleh, orang yang kau rela urusan agamanya, datang kepadamu melamar putrimu, terima urusan agamanya. Biarpun setelah itu ada pertimbangan lain, diperkenankan oleh Rasul SAW setelah agamanya, boleh dipertimbangkan tiga unsur yang lainnya, tiga sebab yang lainnya. Tentang ketampanannya, tentang kekayaannya, dan tentang perilaku-perilaku kesehari-hariannya, hasab atau nasab juga. Tetapi yang paling penting adalah agamanya. Kalau sudah orang menilak menolak kesalahan, dia sih soleh orangnya. Ya kan? Soleh orangnya. Terus, ya karena itulah maka saya nggak mau. Orang soleh nanti saya harus pakai kerudung. Saya, wah ini neraka betul. Tapi kalau dia sih soleh, cuman kok kebangetan ya wajahnya itu. Masih kebangetan ya. Masuk akal masih bukan sesuatu yang terlarang hal yang demikian. Karena ada masalah itu penting juga karena masalah urusan suka tidak suka. Tapi kalau dia kenapa kok nggak mau? Orang, orang begitu tuh ribet nanti banyak aturan, nah, ya kan begitu ya. Eh, nanti harus begini, harus begitu, nggak boleh keluar rumah ini ini, nggak boleh kerja macam-macam ini ini. Ya, sudah kerja aja sana. <laughs> Wanita mau dibuliakan nggak mau. Jadi ini jadu maksudnya ada orang baik datang kepadamu tidak kau terima. Baik itu maknanya apa? Kesolehan tersebut. Jadi yang akan jadi fitnah adalah jika ditolak karena kesolehannya. Tapi kalau ditolak karena unsur raya, soleh sih aku pingin punya anak soleh. Cuma itulah tadi itu. Sebanding anakku putih, kok dia misalnya gitu. Ya mungkin masuk. Apakah itu nak? boleh? Masalah tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li dinha. Itu pertimbangan-pertimbangan. Akan tapi jika bandingannya itu dua. Wanteng jahat. Soleh welek. Ayo. Pilih mana? Pilih ganteng yang soleh. Nggak ada pilihannya di sini dua toh ini. Nah, ganteng ya nggak bener Jelek, soleh. Hatimu lihat orang ahli iman. Pilihan di dunia ini nggak ada lagi kecuali dua orang ini. Anggap saja gitu loh maksudnya. Pilih mana yuk? Soleh yang jelek ya itu iman masih. Biarpun ganteng jadi pertimbangan, tapi tidak boleh lalu mementingkan karena banyak fitnah, musibah gede adalah apa? Seorang seorang tua menikahkan putrinya, penting banyak duitnya. Iya. Yang ya, penting kaya, sudah nggak peduli urusan kesolehannya. Itulah musibah, fasadun kabir, bener ini. Akan terjadi kerusakan banyak. Yang penting kaya. Yang penting kah? Kok yang penting kaya? Kalau kaya soleh, alhamdulillah bener itu. Kaya soleh. Tapi apa? Ada soleh melamar tidak diterima, bukan namanya soleh. Orang soleh, soleh seneng nanti, soleh ada orang soleh melamar, tidak diterima. Ada orang kaya melamar, diterima. Kayanya tidak soleh. Solehnya tidak kah? kaya. Solehnya ditolak karena tidak kaya. Yang kaya diterima padahal tidak soleh. Ini adalah bakal bencana itu. Karena apa? Jelas dia mementingkan urusan dunianya. Dia menjerumuskan putrinya. Sehingga disebutkan man zawaja karimatahu bifasikin faqad kota rihimaha. Kalau ada seorang bapak atau seorang saudara menikahkan saudarinya atau seorang bapak menikahkan putrinya dengan orang yang tidak kenal agama memutus tali persaudaraan. Fakat kota rahimah. Hati-hati. Karena apa? Dia akan jauh dari agama juga. Terpisah di dunia dan di akhirat. Punya cucu lima jadi penjahat semuanya. Pisah dari kakeknya. Allah. Agama tolong ya. Nomor satu. Itu maknanya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga semuanya mendapatkan pasangan orang soleh yang secara lahir batin juga baik ya insyaallah lahirnya baik dan semoga dimudahkan untuk mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat